merupakan keyakinan yang batil keyakinan yang rusak atau lebih akrab dengan diistilahkan sebuah keyakinan yang sesat. Salah satu <clears throat> contoh yang sudah berlalu eh, tokoh-tokoh eh, pelaku-pelaku di zaman-zaman dahulu sementara yang diutus untuk merubah keyakinan itu bukan orang-orang biasa namun orang-orang pilihan seperti apa yang diyakini Fir'aun di zaman diutusnya Nabi Musa alaihissalam di zaman diutusnya uh, saudara Nabi Musa alaihissalam <clears throat> keyakinan yang menyatakan ana rabbukumul a'la aku adalah rabb penciptamu yang paling tinggi dan paling mulia demikian pula berjalannya waktu seperti pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam di sana pula ada orang-orang yang punya keyakinan yang sulit untuk dirubah Berjalan pula orang-orang yang mereka itu hidup di masa-masa yang disebut dengan utusan-utusan Allah ulul azmi minar rusul sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tingkatan paman beliau yang sangat beliau harapkan yang sangat beliau tunggu-tunggu di akhir hayatnya untuk bisa berubah tetapi e, dorongan yang cukup kuat pengaruh-pengaruh pertemanan berada pada keyakinan yang batil itu terkadang membuat seorang harus dengan keengganannya dia menolak kebenaran dengan keengganannya dia mengikuti kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Kita lihat bagaimana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib sampai-sampai pada di penghujung uh, hayat beliau yaitu di akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW menunggu menunggu dan membisiki membisiki dan mengupayakan untuk merubah dari keyakinan yang batil kepada keyakinan yang hak tetapi tetap bersikukuh kepada kebatilannya ayuhal ikhwah barakallahu fikum sehingga tidak sepantasnya tatkala kita dibawa dan berulang-ulang untuk diingatkan terhadap kajian-kajian demikian pula ceramah-ceramah Demikian pula pesan-pesan nasihat-nasihat yang sifatnya untuk menyelamatkan i'tiqad, keyakinan kemudian dengan diistilahkan sambalewa atau dikatakan dengan diistilahkan sambil berlalu, diistilahkan dengan istilah sudah jenuh, diistilahkan sudah menguasai untuk kemudian wal sekian banyak orang-orang yang mengabaikan tentang penekanan kajian-kajian yang sifatnya kepada perkara i'tiqad walaupun mereka mencuat dalam bab-bab yang lain terpelanting dan kita bukan orang yang e, baru dan kita bukan orang yang kemudian belum pernah ada sebelum kita pelaku-pelaku yang kemudian dengan keyakinan-keyakinan batilnya itu tidak ada yang menasehati tidak ada yang me membimbing, tidak ada yang mengingatkan, tetapi yang mengingatkan mereka bukan orang-orang seperti kita tetapi para rasul. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki mereka tetap berada pada kebatilan. E, karenanya para ulama salah satunya seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan di antara ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan yang lainnya. E, mereka sangat memperhatikan sisi penekanan tauhid yang tentunya itu merupakan harta modal yang terbesar dalam menjalankan hidup ini dan barang siapa yang terkotori pada tauhidnya walaupun dia menghiasi dengan kebaikan-kebaikan maka jangan menyesali atas ulah dan perbuatannya kecuali dirinya sendiri. Akhwati fillah barakallahu Poin yang terakhir yang telah kita bacakan ialah pada pasal bahwa al-iman qaulun wa amalun. Iman itu pada hakikatnya mencakup ucapan dan perbuatan. Mencakup ucapan dan perbuatan. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan serta ada praktek untuk mewujudkan bahwa keimanan kita itu betul-betul keimanan yang bukan hanya sekedar pengucapan pada lisan tetapi dipraktekkan dengan gerakan seperti seorang berpuasa, seperti seorang sholat lima waktu, seperti bersodakoh ataupun ibadah-ibadah yang di situ membutuhkan kepada gerakan wa inda atau wa aqdi bil janan demikian pula keyakinan yang tertancap dalam hati sanubari manusia yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan namanya keimanan itu kadang mengalami pasang surut. Kala dia waktu-waktu melakukan ketaatan, kala dia menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka grafik demikian pula kadar keimanan itu akan meninggi dan kuat. Tetapi kala seorang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan maka iman itu pun akan berkurang kadarnya dan pada setiap pribadi dan individu seseorang atau manusia pasti akan dia dapati bahwa di pagi hari tidak mungkin kemudian seorang akan menyamakan kondisi di waktu siangnya demikian pula ketika di waktu sorenya lebih-lebih jika dibandingkan antara satu orang dengan yang lain terhadap pribadi kita masing-masing tahun lalu kadang kondisinya berbeda dengan tahun ini hari ini berbeda dengan yang kemarin atau berbeda dengan esok hari. Itu kalau pada sosok pribadi seorang yang tentunya jiwanya satu, pribadinya satu, akan mengalami perbedaan, penurunan, pengurangan dan penambahan pada kadar keimanan, bagaimana kalau seorang dibandingkan dengan yang lain? Kalau seorang dibandingkan dengan yang lain bantahan atas orang-orang yang mereka mengatakan bahwa keimanan itu tidaklah mengalami e, perihal yang dikatakan naik kadarnya dan berkurang kadarnya sebagaimana orang-orang dari kalangan e, barakallahu e, barakallahu yaitu murjiah yang menyatakan bahwa iman itu cukuplah ketika telah diucapkan sehingga untuk mengatakan bahwa iman yang baru dikatakan orang hari ini, detik ini dia mengatakan saya beriman kepada Allah akan sama keimanannya dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, dengan keimanan uh, Umar bin Khattab, dengan keimanan Uthman bin Affan, dengan keimanan Ali bin Abi Thalib dan dengan keimanan para sahabat-sahabat yang dikenal tentang keimanan mereka. Tentunya itu merupakan faham yang tidak disetujui dan direstui bahkan itu faham yang batil dan para ulama telah menjelaskan dengan panjang lebar eh, bahwa iman itu seperti yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah dia mengalami penambahan dan juga mengalami kadar penurunan. Kemudian dalam uh, syarahnya Fadilatul Syekh Nufaymin rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan iman secara lughah atau tasdiq adapun istilah ialah qawlu bil lisan wa amalu bil arkan wa abdu bil janan. Iman itu jika diartikan secara bahasa maka maknanya tasdik, pembenaran. Tetapi barakallahu fikum tidaklah seorang semata-mata punya modal membenarkan misalnya membenarkan adanya Allah lalu teranggap dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karenanya Allah Azza wa Jal barakallahu fikum wa may yu'min aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang kafir mereka beriman kepada Allah yaitu mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal itu penciptanya. Wal in man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallahu Allah Seandainya kalian tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, pasti jawabannya ialah Allah Azza wa Jal. Tidak ragu mereka. Dan bahkan seandainya mereka dihadapkan dengan bencana malapetaka, kepada siapa mereka memohon? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barakallahu keyakinan yang semata-mata hanya mengimani Allah itu ada, Allah itu barakallahu fikum eh, zat yang dikatakan pencipta, kemudian yang menjamin rizki, kemudian yang menghidupkan, mematikan, sebatas itu saja, maka itu bukan dikatakan sebagai keimanan yang membawa kepada keselamatan, yaitu kepada kemurnian tauhid, tetapi akan sempurna iman seorang jika dia mengaplikasikan, yaitu merealisasikan, mewujudkan dalam perkara uluhiyah, bahwa Allah itu yang mencipta, Allah itu yang membagi rizki, Allah itu yang berkuasa, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengatur segala urusan, itu pula yang berhak diibadahi. Itu pula yang berhak apa? Diibadahi dan tidak ada selainnya yang pantas diibadahi. Itulah yang akan memberi manfaat kepada seorang manakala menyatakan dirinya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala misalul qaul contoh daripada iman yang dikatakan secara istilah qaulu bilisan ucapan dengan lisan ialah ucapan seorang la ilaha illallah ucapan seorang la ilaha illallah dan ucapan ini sekali lagi bukanlah hanya sekedar ucapan diulang dihitung dijumlah dalam sehari berapa jumlah dia mengucapkannya namun lebih daripada itu ialah seorang memahami makna sekaligus konsekuensi tuntutan daripada kalimat ini harus diwujudkan bahwa kalimatul la ilaha illallah mengandung kepada dua rukun apa yang diistilahkan an-nafyu wal isbat meniadakan dan juga menetapkan meniadakan segala bentuk peribadahan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadahan itu hanya untuk Allah semata. Kalimat la ilallah tidak meniadakan adanya sesembahan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah tidak meniadakan adanya sesembahan selain Allah. Di sana ada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berhala, baik yang berwujud batu, patung dari batu, kayu, serta sekian banyak wujud-wujud yang di situ diibadahi selain Allah. Namun yang ditiadakan ialah bahwa seorang manakala menjadikan selain Allah itu ada tujuan peribadahan semua batin, semua rusak semua salah, semua tidak benar, tetapi yang dibenarkan beribadah hanya kepada Allah semata. Misalu al-amal, contoh daripada wa amal bil arkan ialah eh, ar-ruku. Ar-ruku yang dikenal dengan inhina, seorang ruku. Salah satunya ialah ruku. Karenanya barakallahu fikum eh, para ulama tidak menyukai seorang dalam hal menghormati orang lain dengan cara merundukkan diri. Ya, ya, seperti kebiasaan kita kalau e, barakallahu fikum dalam hal menyapa orang, dalam hal mungkin permisi, e, mohon maaf atau assalamualaikum masih juga apa tetap merunduk yang dikatakan inhina. Semua tadi sesungguhnya perkara yang tidak tepat untuk kemudian dikerjakan. Dan sekali lagi Islam tidak kemudian bertentangan dengan etika dan adab sopan santun bahwa seorang kalau kemudian dalam posisi menghormati orang dengan cara tidak merunduk, berarti dia sombong tidak. Tetapi Islam menempatkan pada porsi-porsi yang pada tempatnya dan menutup celah-celah yang kemudian kepada jenis pengagungan dan dan pengkultusan. Jenis pengagungan dan pengkultusan pengkultusan karena semua tadi bisa menyeret kepada bab-bab yang tanpa disadari seorang telah terjatuh kepada mukhalafah apa yang dikatakan hal yang menyelisihi perihal-perihal dalam peribadahan atau keimanan dalam hal praktek. Wa misalu eh, al-aqd yaitu keyakinan ialah al-iman billah wa malaikatihi wa ghairu dzalik mimma yajibu i'tiqaduh. Adapun terkait dengan keyakinan seperti beriman kepada Allah. Tidak mungkin seorang dalam mengukur keimanan kepada Allah dengan al-hawasi yaitu hal-hal yang sifatnya kepada indera sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang falasifah bahwa untuk membuktikan sesuatu keberadaannya itu dikatakan ada membuktikan sesuatu bahwa keberadaannya itu dikatakan ada harus dibuktikan imma dia mendengar ada penjelasan contohnya di sini tisu e, dari mana anda mengatakan bahwa menetapkan tisu itu demikian Eh, bentuknya, bahannya. Kadang mendengar penjelasan dan dengan penjelasan seorang bisa masuk apa? kepada kefahaman, kan demikian. Walaupun belum pernah melihat, walaupun belum pernah melihat. Atau yang kedua dengan melihat. Atau yang kedua dengan apa? Melihat. Kapan Anda mengatakan bahwa sesuatu itu ada? Saya pernah melihatnya. Saya pernah apa? Melihatnya. Dan seterusnya Ketika seorang harus membawa bahwa sesuatu itu ditetapkan dengan adanya indera-indera yang kita miliki dan jika tidak bisa dibuktikan dengan indera maka dipertanyakan keberadaannya maka semua tadi akan membawa kepada sekian banyak hal yang kita yakini itu dibatalkan dengan apa? pembuktian indera. Contohnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang ditanya, "Pernahkah kamu melihat Allah?" Pasti jawabannya tidak. Pernah kamu mendengar senang suaranya? Tentunya tidak. Fabarakallahu fikum tinggal satu hal yang menguatkan berita. Allah memberitakan sifat-sifatnya, Rasulullah SAW memberikan berita tentang sifat-sifatnya dan itu semua terkait dengan keyakinan kita. Terkait dengan apa? Keyakinan kita. Demikian pula beriman kepada malaikat. Apakah kemudian seorang ketika dikatakan Allah punya utusan-utusan dari kalangan para malaikat. Rasul pernah memberitakan salah satu malaikat yang mulia yaitu Jibril yang dikatakan punya 600 sayap jika dikepakkan menutup ufuk. Pernahkah kemudian berita ini kita ragu dan akan meyakini kalau kemudian kita melihatnya? Kemudian kita pernah e, barakallahu fikum mendengar suaranya? Tentunya tidak. Semua tadi terkait dengan apa? sebuah keyakinan. Dan yang lainnya hal-hal yang terkait dengan etikot, salah satu contohnya adabul qabr, tentang azab kubur. Demikian pula naimul qabr, kenikmatan yang ada dalam kubur. Demikian pula sirat, tali jembatan yang membentang di antara dua bibir anar. Demikian pula nikmat-nikmat surga, jannah. Demikian pula azab anar, semua tadi hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang membutuhkan kepada etikot. Dan seorang manakala e, keyakinannya itu sudah teracuni dengan barakallahu e, perkara-perkara yang batil, maka seringkali terhadap kebenaran dia menolak. Terhadap kebenaran dia menolak. Salah satu contohnya ialah apa yang dikerjakan iblis. Apa yang dikatakan iblis. Terkumpul padanya kesombongan. Terkumpul kepadanya kecongkakan terkumpul kepadanya keengganan, terkumpul kepadanya berbagai macam penyakit-penyakit dengki, hasad yang ada pada iblis. Salah satunya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari tanah. Sementara apa? Diciptakannya iblis dari apa? Api menganggap bahwa penciptaan Adam dari tanah itu kondisi yang paling buruk, terjelek, terendah derajatnya Adapun yang dari api lebih mulia. Adapun yang dari api lebih apa? Mulia. Tabarakallahu Tentunya semua tadi disebabkan karena kesombongannya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk bertaubat. Enggan untuk apa? Bertaubat. Karenanya seorang manakala punya sebuah keyakinan terkadang sulit untuk dirubah. Terkadang sulit untuk apa? Dirubah seorang manakala sudah terkontaminasi dengan faham-faham yang batil, sulit kadang seorang untuk mendapatkan perubahan illa man rahima Kecuali hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan petunjuk, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah. Sehingga Islam bukanlah kemudian sebuah ajaran yang dikatakan eh, barakallahu fikum penuh dengan doktrin, penuh dengan pemaksaan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya manut-manut saja, tidak perlu banyak tanya, tidak. Fabarakallahu fikum, keyakinan itu bukan doktrin. Keyakinan itu apa? Bukanlah sebuah doktrin. Tetapi apa yang Allah tumbuhkan dalam dada manusia, dalam hati manusia, dan tentunya itu kaitannya besar dengan uh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu ala anna hadha huwa al-iman qaulu ta'ala dan dalil yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudama dalam bab ini bahwa namanya ucapan dengan lisan, kemudian gerakan dengan anggota badan, demikian pula keyakinan dalam hati itu merupakan bagian iman ialah pada qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dan tiadalah mereka itu diperintahkan atau hanya sajalah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata kecuali untuk beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama ini hanya untuknya. Agama yang lurus. Kemudian yang kedua, wa yuqimus Dalam praktek kehidupannya mereka bukan orang-orang yang enggan dari mewujudkan amal dan kebaikan, tetapi mereka yuqimus Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Mereka juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama Allah yaitu agama yang lurus. قال فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين Dalam ayat ini Allah menjadikan keikhlasan, demikian pula salat, demikian pula zakat termasuk perkara agama. Termasuk perkara agama. <clears throat> Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 <clears throat> cabang. Bid'ah dikatakan asalas ilatis. Angka yang dikatakan 3 sampai kepada 9 yaitu dikatakan lebih daripada 70 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya ialah kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya ialah kalimatul la ilaha illallah. Wa adnaha Adapun yang paling rendah ialah imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq. Seorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam penggunaan jalan yang memang itu merupakan perkara yang dilewati. Jalan yang memang seorang memakainya. Jalan yang memang di situ apa? digunakan. Imatatul adza dia singkirkan. Misalnya batu yang mengganggu pecahan kaca, demikian pula duri, bahkan demikian pula lobang yang mengkhawatirkan seandainya seorang lewat bisa terkilir kakinya atau motor mungkin jika masuk akan terbalik ditutup. Itu semua termasuk perihal dikatakan apa? Imatatul adza. Imatatul adza. Bukan justru sebaliknya. Bukan justru apa sebaliknya. Jalan bagus-bagus dilobangi, kan begitu ya. Jalan bagus-bagus misalnya dipotong pohon Kemudian apa? Dahannya biar apa? Melambai ataupun roboh di tengah jalan. Sehingga dengan itu seolah-olah seorang meminta kepada apa? Bantuan untuk menyingkirkannya. Semua tadi menunjukkan bahwa seorang barakallahu eh, keimanannya dalam kondisi betul-betul <clears throat> bahwa dia bukanlah orang-orang yang mewujudkan kepada keimanan, tetapi orang-orang yang justru mengganggu. Orang yang justru mereka itu mengganggu. Tidak bermakna bahwa mereka kafir, tidak bermakna bahwa mereka bukan orang yang beriman. Tetapi sebaliknya kita katakan imannya turun. Imannya apa? Turun. Karena sungguh salah satu bentuk keimanan yang ada pada seorang ialah bagaimana seorang peduli kepada lingkungan. Karena kita semua ialah sosok seorang yang hidup dihadapkan dengan manusia yang sosial. Manusia yang tidak bisa kita hidup dengan apa? Sifat-sifat eh, apa sih sifat ego. Tidak mungkin. Misalnya eh, jalan yang biasa kita lewat di situ. Rumah kita mungkin jauh. Dan bukan di area, bukan di gang, bukan di jalan yang biasa kita lewati. Subhanallah kita lewat kemudian di situ mungkin ada sesuatu yang mengganggu bagi penggunanya. Kemudian kita turun, kita singkirkan, kita buang. Maka itu termasuk di samping itu dorongan daripada keimanan secara kehidupan luar biasa bahwa seorang peduli peduli bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada saudaranya. Tidak bermakna kemudian seorang mengatakan ini kan bukan jalur saya. Saya hanya lewat paling hanya sekali saja. Dan saya tahu kalau itu saya bisa menghindari. Mudah-mudahan yang di belakang itu celaka dengan apa? E, sesuatu yang tadi berserakan, sesuatu yang kemudian merintangi di jalan dan seterusnya. Bukan demikian. Fabarakallahu fikum. Meskipun kadang kondisinya e, tidaklah diterapkan eh, dengan begitu saja, tapi kadang juga membutuhkan kepada apa? E, perhatian dan kepada hal yang perlu untuk berhati-hati terkhusus seandainya kita melewati suatu daerah yang di situ memang dikabarkan bahwa daerah yang tidak baik daerah yang rawan, daerah yang di situ eh, hati-hati seorang ketika melewatinya jangan sampai kemudian kepedulian kita berlebihan akhirnya seorang barakallahu fikum bukan dia menolong tetapi justru mungkin sekian banyak hartanya hilang sekian banyak perkara-perkara yang dia bawa mungkin akan lenyap disebabkan karena tadi tipuan-tipuan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memang menghendaki harta orang lain untuk dia rampas. Kemudian wa afdaluha qaulu la ilaha illallah atau bilafdin rahu muslim wa bilafdin afdaluha qaulu la ilaha illallah Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim dan dalam sebuah lafaz dikatakan yang paling afdal dari keimanan tadi ialah ucapan la ilaha illallah wa asluhu fis sahihain <clears throat> dan asal daripada hadis ini berada pada kitab Bukhari Muslim. Wal iman <clears throat> yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang kadarnya dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Qauluhu ta'ala hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran pada ayat yang ke 173 eh, <clears throat> fazadahum imana fazadahum imana dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka bertambahlah keimanan mereka dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka bertambahlah keimanan mereka liyazdadu imanan ma imanihim demikian pula agar keimanan mereka bertambah dan semakin bertambah bersama keimanan-keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu burratin atau khardalin atau darratin min imanin akan keluar dari neraka orang-orang yang mereka itu mengucapkan kalimatul la ilaha illallah orang-orang yang mereka mengucapkan kalimatul la ilaha illallah dan dalam kalbunya ada kadar iman walaupun sangat ringan ada kadar iman walaupun sangat ringan, sangat ringan. Misqalu burratin seperti beratnya satu biji gandum. Demikian pula au khardalin yaitu biji sawi yang tentunya seandainya ditimbang tidak ada apa? Tidak ada beratnya, ditimbang pakai apa? Kan demikian. Atau dikatakan au dzarratin, au dzarrah. darrah eh, dzarrah barakallahu fikum yang dimaksud dalam sebagian penjelasan ahli ilmi ialah sigaru an-naml, semut kecil. Yang besar saja seandainya kita timbang tidak punya apa? Berat kan gitu ya. Apalagi anaknya yang kecil. Apalagi anaknya yang kecil. Nah, <clears throat> sebagian menerjemahkan dengan istilah debu yaitu zarra yaitu unsur yang paling apa kecil dalam sesuatu. Rawahul Bukhari binahwih faja'alahu atau na'am faja'alahu Nabi SAW mutafadilan dan Nabi SAW menjadikan bahwa keimanan seorang itu bertingkat-tingkat wa idha syi'ta ziyadatuhu <clears throat> atau fa idha thabatat ziyadatuhu kalau dalam hadis dalam ayat disebutkan iman bertambah. Iman bertambah. Fazadahum apa? Imana. Liyazdadu imanuhum ma'imanihim. Demikian pula Nabi menyebutkan bertingkat-tingkat tentang keimanan seorang. Kalau ditetapkan bahwa iman itu bertambah, sabatat naqsuhu Kalau di sana ditetapkan iman bertambah, maka pasti juga ada iman itu berkurang. Kalau ada perkara yang dikatakan bertambah, maka dikatakan pula bahwa iman itu juga dikatakan berkurang. Bagaimana halnya? Lianna min lazimi ziyadah. Alasannya sesuatu yang dikatakan bertambah lazimnya lazimnya sesuatu yang bertambah Ayakuna al-mazidu alaih naqisan ani Maka sebelum dia bertambah kadarnya lebih sedikit ketimbang setelah bertambah. Difahami? Insya Allah difahami ya. Ketika dikatakan bertambah, sesuatu bertambah, makanya dikatakan oleh Imam Bukhari, ulama yang lainnya, tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nas secara nas Allah menyatakan iman orang berkurang. Tetapi apa? Bertambah, bertambah, bertambah. Nah, ketika ditetapkan bertambah, maka akan ditetapkan berkurang. Kenapa? Kelaziman daripada bertambah ayyakuna al-mazid alaihi naqisan anizaid. Sesuatu ketika sebelum ditambahi, dia sedikit jumlahnya ketimbang setelah ditambah. Dipahami? Baik. Karenanya barakallahu fikum, seorang yang dalam kondisi kesehariannya tidak mengupayakan sekian banyak kebaikan-kebaikan berbeda dengan orang-orang yang masya Allah bermudah apa, punya kemudahan dalam kebaikan. Si fulan bertambah keimanannya, yang ini tetap. Karena apa? Seorang yang dalam kondisi tidak ingin menambah, seorang yang tidak uh, ada upaya untuk menambah, maka apa? Berbeda dengan orang yang punya apa? Amal kebaikan yang dengannya bertambah keimanannya atau seorang yang sebelumnya keimanannya pada kondisi tertentu sebelum bertambah, apa yang terjadi? Berkurang. Ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia mengamalkan amal kebaikan akan bertambah. Maka kelaziman bahwa sesuatu yang dikatakan lazim ziyadah ayakuna al-mazid alaihi naqisan aniz zaid. Perkara sebelum bertambah melazimkan apa? Lebih sedikit kadarnya ketika apa? Setelah ada penambahan. Tidak mungkin orang mengatakan bahwa air ini sebelum ditambah ya, yang mungkin asalnya kosong, sebelum dipenuhi dikatakan sama. Sama. Dikatakan bahwa ketika gelas ini dipenuhi dengan air dengan sebelumnya ketika kosong tentunya itu tidak ada satupun yang kemudian mencocoki pendapat itu. Kan demikian. Lazimnya ziyadah bahwa sebelum ada penambahan, sesuatu sebelum ditambah akan apa? Lebih sedikit ketimbang apa? Setelah penambahan. Demikian pula pada keimanan. Demikian pula pada keimanan. Dan para fikum mungkin tidak kita panjang lebar dalam perkara ini yang pada hakikatnya eh, kesimpulan daripada tentang perihal al-iman qaulu bilisan wa amalu bil jawarih wa i'tiqadu bil janan terjadi di sana eh, sekte-sekte dalam Islam ini seperti kalangan Murji'ah demikian pula kalangan Khawarij yang mereka nyatakan iman itu la yatajazza iman itu kesatuan yang utuh mohon maaf ya Iman dikatakan sebuah kesatuan yang utuh. Sehingga barang siapa yang mengurangi mengurangi hal-hal yang dinyatakan iman. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum hadis-hadis yang Nabi mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min misalnya. Ketika Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah misalnya seorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan dirinya. Nabi mengatakan, demi Allah, tidak beriman seorang, demi Allah tidak beriman seorang. Seorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya, kejelekan lisannya, kejelekan tingkahnya. Lalu, dengan itu kaum Khawarij mengatakan karena iman itu tidak dikatakan uh, punya bagian-bagian, maka kafirlah dia. Karena dia tidak menyempurnakan apa? Keimanannya. Dia batalkan keimanannya. Dia kotori keimanannya dengan tidak menyempurnakan. Adapun al-sunnah, para fikum bahwa iman itu terbagi-bagi. Ada kadang dilihat pada ucapan, dilihat pada perbuatan. Naam, para barakallahu dengannya seorang manakala melakukan sesuatu yang mengotori bahkan kadang merusak keimanan tidak langsung difonis bahwa dia apa? kafir. Nah, barakallahu fikum karenanya kaidah demikian pula bimbingan Ahlussunnah wal Jamaah sebuah bimbingan yang sangat melegakan. Tidak ada satupun seorang yang mungkin melalang buana memutari dunia ini untuk belajar memahami Alkitab wa sunnah yang lebih melegakan ketimbang, penjabaran yang dijabarkan oleh apa? Para ulama ahli sunnati wal jamaah. Fabarakallahu fikum. Tentunya semua tadi membutuhkan kepada seorang untuk belajar, membutuhkan kepada keseriusan, membutuhkan untuk ketidakputusasaan, membutuhkan kepada perihal keyakinan yang terus harus dibersihkan dari berbagai macam yang dikatakan uh, syawaib, hal-hal yang mengotori karena tidak boleh seorang kemudian uh, setelah mengatakan alhamdulillah saya itu sudah mungkin lima tahun di peleburan itu ngaji sekarang gilirannya untuk berlaga gilirannya untuk menguji ilmu saya akan saya tantang orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan yang sesat tadi mungkin begitu kan demikian mungkin demikian ternyata baru satu ring ketika dia berhadapan dengan orang yang memang kuat syubhatnya, kuat keyakinannya, ternyata, oh iya betul juga yang diyakini dia. Ternyata selama ini saya belajar itu salah, kan begitu ya? Ternyata selama ini saya hanya dibodoh-bodohi. Ternyata selama ini tuh saya tuh hanya disuruh ikut-ikutan saja. Ternyata selama ini kitab-kitab yang e, dibaca itu lebih terwarnai misalnya dengan akidahnya e, Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata saya itu memang dibentuk untuk menjadi Wahabi. Ternyata saya itu dibentuk untuk menjadi seorang salafi yang keras, yang demikian dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah. Sematan-sematan yang semacam ini e, berbagai macam upaya untuk kemudian seorang e, menjatuhkan tentang agama yang dibawa Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara tidak akan pernah berhenti. Terlebih musuh-musuh Islam yang terang di mana Allah Azza wa Jalla telah menggariskan walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian tidak akan pernah senang kepada kalian hingga kalian apa mengikuti cara-cara mereka agama-agama mereka fa barakallahu fikum e, tentunya semua tadi tidak mungkin dengan kita mengatakan benteng saya KTP selama KTP itu terus Islam tidak mungkin saya akan apa terpelanting kepada agama yang lain kan begitu ya jangan demikian atau benteng saya mungkin dikatakan ya dengan songkoknya dengan apa mohon maaf ya dengan jenggot yang panjang dengan jubah saya dengan pakaian yang dikatakan cingkrangnya kabar kalau semua tadi bukanlah sebagai apa? sebagai wikoyah penjaga. Tetapi seorang banyak-banyak kemudian e, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga menjadi sebab-sebab yang baik seperti seorang dalam hal menuntut ilmu, mencari ilmu kepada sumbernya, demikian pula berteman dengan teman-teman yang baik, demikian pula seorang banyak-banyak memohon kepada Allah dan juga dalam hal ini menghiasi dengan amal soleh menghiasi dengan apa? Amal soleh atau kebaikan. Kita masuk kepada pasal berikutnya. Qala faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kebagusan ataupun keindahan daripada uh, cara muallif <clears throat> Ibnu Qudamah rahimahullah dalam mengurutkan pasal per pasal ialah setelah memahamkan apa itu iman Insya Allah dipahami apa itu iman ya. <laughs> Jadi sebuah keyakinan dalam hati. Pengucapan dengan lisan. Dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Karenanya seorang misalnya mengatakan jangan terlalu panjang nilai orang itu. Jangan terlalu panjang dalam menilai dan membenci orang itu. Kamu lihat si fulan yang nggak pernah sholat itu, baiknya luar biasa. Dermawannya luar biasa. ngalang ngalahi kebaikannya kamu yang tiap hari sholat. Kamu yang apa ini istilahnya dahinya hitam. Yang jenggotnya panjang misalnya. Kalah kamu tidak ada apa-apanya. Tapi dia tidak sholat. Baik yang mana coba? Kan begitu. Baik yang mana? Lah kalau ukuran kebaikan itu masing-masing yang menilai masing-masing yang berkomentar, maka seorang kadang-kadang semua tadi penuh dengan apa? Perkara-perkara yang sifatnya subversif kan begitu. Kalau yang menilai bahwa nilai kebaikan itu diukur dengan tadi dermawan, yang orang yang mungkin paling dermawan dikatakan yang paling baik. Nanti di kalangan para preman, siapa yang paling kuat itu yang paling apa? Yang paling baik kan begitu ya. Kan demikian. Dan seterusnya dan seterusnya tidak akan menilai apakah dia orang yang sholat, apakah dia orang yang beribadah. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ketika mengangkat dalam perihal siapakah orang yang dikatakan paling kuat? Siapa orang yang paling kuat? Laisa asyadidu surah. Orang yang kuat, yang perkasa itu bukan orang yang kalau datang lawannya dia banting mengalahkan sekian banyak apa musuh. Kalau musaraah, gulat, tinju, berkelahi, dia paling menang, bukan itu. Walakin man yamliku nafsuha indal ghadab. Tapi orang yang kuat siapa yang bisa mengendalikan dirinya kala dia marah? Coba. Itu semua kita kembalikan kepada pribadi kita. Kita kembalikan kepada pribadi kita untuk kemudian setiap hal-hal yang menyulut kepada kemarahan mampukah jiwa kita kemudian kita kekang, kita kendalikan? Mampukah setiap hal-hal yang mengundang kepada kemarahan kemudian jiwa kita mampu kita kendalikan sehingga dengannya kita tidak marah? Lalu dengan itu kita simpulkan, saya dapati teman saya itu nggak pernah marah. Nggak pernah malas sama sekali. Berarti dia kuat. Belum tentu. Kan begitu ya. Dia tidak marah mungkin takut. Kan begitu ya. Nah, dia ya takut kalau marah yang di hadapan dia orang-orang yang kuat kan begitu ya. Sabar kalau fikum. Jadi pada intinya seseorang dalam memahami syariat tidaklah begitu saja dipahami, diambil dari sisi ini, dari sisi itu, kemudian tanpa ada penerapan yang sifatnya kepada kesempurnaan. Qauluhu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul. Mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Termasuk poin yang disusulkan oleh muallif Ibnu Qudamah rahimahullah setelah membahas apa itu iman lalu masuk kepada mengimani segala apa yang dibawa Rasulullah semua berita yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasahabihi al-aqlu anhu. <clears throat> Fima syahadnahu atau ghaba anna. <clears throat> Apakah urusannya? Apakah perkaranya? Jika diukur dengan akal kita, akal manusia, kemudian hal itu kita saksikan, oh ternyata ini kalau ditimbang-timbang, diukur dengan akal, masuk akal juga ini, kan begitu ya? Jadi kalau disaksikan dengan akal, ditimbang dengan akal, dikatakan apa? oh ini berarti apa? Benar ini. Ini boleh, yang seperti ini boleh. Au ghaba Kata muallif, baik jika ditimbang dengan akal, hal itu seorang mengatakan cocok ataukah akal kadang-kadang tidak mampu menjangkaunya. Tetap berita itu harus diimani. Sementara banyak pihak. Dan kita bukan orang yang baru. Sekali lagi, kita bukan orang yang pertama. Telah ada orang-orang yang keilmuannya, ibadahnya, <clears throat> pengetahuannya lebih luas. Tetapi karena menimbang-nimbang sesuatu yang diberitakan Nabi sesuai dengan akal apakah tidak? Jika disaksikan jika ditimbang dengan akal itu sesuai apa tidak, jika yang sesuai diambil, jika yang tidak ditolak, maka ternyata hal itu menyesatkan. Ternyata perkara itu menyesatkan. Qala <clears throat> rahimahullah wa sahabihi al-aqlu atau Nah, apa an-naqlu ya? وصحبه sahabihi an عنه فيما شاهدناه أو au Jadi apakah penukilannya tadi? Penukilan-penukilan yang di situ seorang dikatakan kita pun menyaksikan ataukah tidak? Na'lam annahu haqqun wa sidqun. Na'lamu annahu sidqun wa haqqun. Qala wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnah. Sama saja. Nukilan-nukilan yang sahih tadi, berita-berita yang sahih tadi yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> itu kita mampu mencerna dengan akal kita ataukah tidak? Kita mampu mencerna dengan akal kita ataukah tidak? Walam nattali' ala haqiqatin makna. Bahkan walaupun seorang tidak mampu untuk apa? Mengetahui hakikatnya apa ini. Walaupun seorang kadang-kadang belum punya kemampuan untuk apa? Memahami hakikat perintah ini apa. Kalau kami belum mampu, maka kami akan berhenti dulu. Mohon maaf, karena kami belum tahu tentang alasan-alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan, maka kami untuk sementara apa? tidak mau mengerjakan sampai Anda mendatangkan kepada kami tentang apa? sebab-sebabnya. Tidak demikian. <clears throat> Qala mithlu hadis al-Isra'i wal Mi'raj. Contohnya kejadian Isra wal Mi'raj. <clears throat> Wa kana yaqabatan <clears throat> la manaman. Kejadiannya ialah kejadian yang di situ dalam kondisi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga yaqadah dan bukan dalam kondisi tidur dengan kata lain mimpi jadi kejadian Isra wal Mi'raj itu kejadian dalam kondisi Nabi terjaga tidak dalam kondisi tidur <clears throat> qala fa inna quraisyan angkarathu orang-orang Quraisy mengingkari <clears throat> wa akbarathu Demikian pula menganggap besar perkara ini. <clears throat> Walam tungkir al-manama. Tetapi mereka tidak mengingkari seandainya kejadiannya ialah apa? Karena mimpi. Namanya orang mimpi. Kan demikian ya. Mimpi itu kan boleh saja. Misalnya <clears throat> mimpi. <clears throat> mimpi makan. Ya. Sekian banyak apa jenis makanan dia habiskan seandainya hakikat pada kenyataan belum tentu dia mampu ya namanya mimpi kan begitu mimpi misalnya para pelafikum terbang namanya mimpi mimpi eh, tiba-tiba e, sudah ada di negara fulan namanya mimpi oh, belum beli tiket kok bisa ke, ke Amerika misalnya begitu ya belum tiket kok bisa ke Saudi ya, namanya mimpi itu tidak akan diingkari sepakat bahwa para ulama kejadian Isra Mi'raj itu bukanlah kejadian dalam mimpinya tetapi dalam kondisi terjaga. Wa min dalik termasuk berita yang datangnya dari nabi membutuhkan kepada modal iman. Apa tadi? Membenarkan, meyakini. Demikian pula ketika penukilannya sahih. Apakah penukilan itu kita saksikan apakah tidak? Demikian pula apakah perkara itu masuk pada pertimbangan akal kita ataukah tidak? Semua tadi kalau memang benar beritanya maka yang wajib harus kita imani. Kewajibannya ialah mengimani. Yang kedua contohnya ialah min dalik anna malakal maut lamma ja'ila Musa alaihi salam malaikat yang Allah utus malaikat maut karena malaikat itu diutus oleh Allah azza wajalla memiliki apa? tugas masing-masing. Salah satunya malaikat yang e, mencabut nyawa. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam liyak ruhah untuk menggenggam, mematikan Musa alaihissalam. Lakamahu karena namanya orang dikatakan dalam sebagian lewat ajib rabbak. Ajib rabbak. Penuhi uh, perintah Allah bahwa aku diutus untuk apa? Mencabut nyawamu. Kira-kira semua orang dalam kondisi ya sudah kalau mau cabut silahkan begitu kan tidak ya siapa kamu kan begitu karena itu oleh Nabi Musa langsung ditampar dikatakan ditampar sebagian juga dikatakan sokkahu bermakna lakomahu ditempeleng dan kita mengenal tentang sosok Nabi Musa alaihissalam tentang besarnya badannya. Kala rahimahullah Kala fataqa'a ainuh Tempelengan tadi bukan kemudian kok pipinya jadi merah. Matanya keluar. Membuat apa? Matanya keluar. Qala faraja ila rabbih faradda alaihi aynah. Kemudian malaikat pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan dikembalikan posisi matanya. Qala asyarh berkata asy rahimahullahu taala as bermakna bahwa di antara dalil-dalil yang sampai kepada kita itu berupa as-sam'iyat masmu'ah yaitu kita hanya mendengarkan kita hanya mendengarkan tidak langsung bertemu dengan nabi mendengarkan apa yang dikatakan nabi maka dikatakan sahabihi naqlu anhu fima syahidna au ghaba'na Kadang sebagian orang mengatakan dari mana hadis ini kok bisa sahih? Kamu dengarkan? Kamu langsung ketemu Nabi? Kan begitu ya. Kamu ketemu orang yang langsung mendengarkan dari Nabi. Lah kalau semua hadis kita dituntut seperti itu, hari ini juga mungkin kajian-kajian di masjid peleburan ini kita tutup. Ya, Nah, kita nggak punya modal. Kan demikian. Dan kaum muslimin, para fikum sudah kembali dalam beragama. Mungkin hanya mencukupkan Al-Quran yang dikatakan Quraniyun Quraniyun. Nggak usah pakai hadis kan begitu. Ya? Hadis itu menyesatkan. Hadis itu bisa dhaif, bisa sahih. Dan kalian bukan orang yang punya kapasitas mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Betul ya akhi barakallahu fikum. Kita bukan kapasitasnya. Kapasitas seperti itu, kapasitas yang dimiliki para ulama. Kita hanya mendengar. Kita hanya membaca. Tetapi walhamdulillah kita apa? Diberi oleh Allah Azza wa Jal hati untuk meyakini sesuatu walaupun dengan apa? As-sam'iyat. Kullu ma sabata bisam' ay bi tariq syar' Segala sesuatu yang ditetapkan dengan sam ialah dengan cara adanya syariat menetapkan. Walam yakun lil akli fiha madkhal dan tidak ada celah bagi akal untuk ikut campur dalam bab ini. Artinya untuk menimbang, untuk kemudian membici tidak ada, tetapi untuk memahami Karena semua kita dituntut memahami satu dengan akal kita. Kan demikian. Sebab itu ya, barakallahu fikum hampir-hampir ya boleh dikatakan mayoritas para ulama yang dalam kesehariannya mereka itu menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, menghafal akwal-akwal para ulama itu boleh dikatakan tidak ada mereka itu ketika meninggalnya dalam kondisi apa? Apa? Stroke. Sebagian orang-orang yang mereka itu memahami dari sisi medis Stroke itu akan muncul kalau orang itu nganggur. Nah, nganggur nggak mikir, pagi ya lah ya sambil minum kopi, nggak mikir sudah kan begitu. Iya. Untuk apa mikir kan begitu? Makanya kalau ngaji, saya tuh ngaji, ngafal ayat, ngafal ayat kok tambah stres ya. Perlu dikoreksi kan gitu ya. Dan direparasi. Nah, kalau seorang ngaji berusaha untuk menghafal kemudian kok tiba-tiba barakallahu fikum jadi isanya naudzubillah ya terus gila kok stres ya, nggak punya agama ini walayuzubillah naudzubillah kita memohon kepada Allah terhindar seperti itu nah seorang justru ketika akalnya itu dipakai menghafal ayat-ayat yang pernah dihafal terus dia ulang-ulang hadis-hadis yang dihafal terus dia ulang-ulang Bukan mikir utang ya, afwan. <laughs> utang saya di sana tanya, mungkin begitu tes ya, kan begitu. Tapi untuk tadi ngaji, catatan-catatannya dia tulis, diulang lagi. Ini tahun berapa ya? Tulis mungkin kok tahun 2000, tahun sekian. Kok terulang lagi ya? Padahal ini masalah yang dulu pernah saya cari, saya bingung gimana apa ini kan begitu. Oh, alhamdulillah terulang lagi. Tapi sebagian orang mungkin bukunya hanya satu dari tahun 2000 sampai sekarang bukunya nggak berkurang-kurang, nggak berubah-ubah kan begitu ya. Nah, baik. Jadi dengan begitu, insya Allah ya, seorang dikatakan stroke itu kalau sudah nganggur. Tetapi mudah-mudahan ya, dengan seorang namanya sholat itu kan perlu menghafal, iya tidak? Jangan mentang-mentang itu loh di masjid fulan itu loh kalau sholat itu imamnya Masya Allah bagus, khusyuk. Jadi kalau saya sholat itu seperti robot saja. Imamnya Allah Akbar, saya ikut begini. Imamnya nanti sami ya Allah. Oh berarti dia apa? Bangkit dari ruku. Kalau imamnya Allah agak panjang sedikit, oh berarti dia ruku. Kalau agak sedikit panjangnya Allah Akbar. Oh berarti itu takbir yang seringkali dia pakai untuk tasyahud awal. Kalau takbirnya Allah Akbar. Oh itu berarti akhir. Sehingga ketika tergopoh-gopoh, ini berarti sudah mau salam. Karenanya para ulama, ya, salah satunya seperti Syekh Muthaimin, dalam hadis ketika Nabi bertakbir, baik yang sifatnya takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, tidak membeda-bedakan takbirnya. Baik ketika mau sujud, baik ketika bangkit dari sujud, kan begitu ya. Sebagian kita kalau menyamai kalau pas mau sujud Allah ber kan begitu ya sampai kemudian betul-betul ketemu. Kalau mungkin baru Allahu Akbar kan gitu ya. Mau rukuk ya Allahu Akbar. Nanti kalau pas bangkit dari sujud juga Allahu Akbar. Nah, mungkin kadang dalam hal ini seorang makmum hanya ikut-ikut saja. Tetapi jika takbir disamakan maka seorang makmum akan perhatian bahwa saya sedang sholat. Bukan kemudian saya itu sholat hanya mendatangkan badan dipandu oleh imam. Imam rukuk saya rukuk, imam sujud saya sujud. Tanpa ada makna. Tetap seorang diperintahkan untuk apa? Membaca Kalau sujud apa yang dia baca. Ketika rukuk apa yang dia baca. Fabarakallahu fikum. Semua tadi penuh dengan kehidupan yang dimana seorang tetap diperintahkan untuk mengingat yang intinya terus mengisi apa? Akalnya dengan senyantiasa menghafal. Kita kembali. <clears throat> walam yakun al-aqlu fiha madkhal wa kullu ma thabata 'an Nabi sallallahu min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquh bermakna ketika akal tidak punya andil sedikit pun untuk membici dan menilai benar dan tidaknya maka segala apa saja yang tetap beritanya dari nabi kebenarannya dari nabi berita-berita yang datang dari beliau maka itu merupakan kebenaran yang wajib seorang membenarkannya itu modal pertama karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan masalah eh, pondasi eh, yang kedua pokok yang kedua ketika ma'rifatun nabi apa tasdiquhu apa fima akhbar membenarkan segala apa yang diberitakan itu sudah modal. Membenarkan dulu. Membenarkan dulu. Sebagian orang saya tidak akan membenarkan sebelum terbukti bahwa ini benar. Kan demikian. Karena tadi yang dia ukur bahwa dengan akalnya kalau ternyata dibuktikan tidak ada buktinya saya akan menolak. Fakal yajibu tasdiku sawa'un syahadnahu bihawasina apakah kita saksikan dengan idra kita au ghaba anna ataukah perkara itu tidak kita saksikan wasawaun adraknahu biuqulina apakah akal kita mampu menggapainya memahaminya mencernanya am lam nudrikhu ataukah kita tidak mampu menggapainya karena ada hal-hal yang seorang kadang tidak mampu menggapainya. Contohnya apa? Isra wal Mi'raj. Coba. Mampu kita menggapai, mampu kita memikirkan Nabi SAW dari Barakallahu Fikum Makkah dibawa ke Baitul Maqdis yang dikatakan berkendaraan dengan burak berkendaraan dengan burak sebagaimana yang diwakilkan Imam Muslim burak yang dikatakan uh, kalimat yang di situ asalnya ialah dari al-bar kata-kata burak yang dia itu dikatakan hewan hewan dunal bagl dia di bawah daripada peranakan onta dan kuda wa fauqa al himar dia lebih besar keledai tapi di bawahnya peranakan kuda tetapi dia hewan yang luar biasa. Loncatannya, tapakan kakinya dikatakan yadau hafirahu muntaha ilai basar. Tapak kaki depan itu ketika dia berjalan atau lari diletakkan ditempatkan itu apa? Pandangan yang paling jauh yang dia lihat itulah penempatan kakinya. Luar biasa cepatnya. Makanya dikatakan apa? Mustaq al barq dikatakan kilat atau cemerlangnya yang namanya kilat fabarakallahu fikum waktu yang sekejap dalam semalam beliau berjalan dari Makkah ke Madinah dan sampai langit yang ketujuh yang dikatakan Mi'raj yang dikatakan Mi'raj sulam tangga tetapi Allah Azza wa dalam ayatnya mengatakan subhanalladzi asra biyadihi Maha suci Allah Azza yang memperjalankan apa? hambanya. Bahwa Nabi SAW bukan sosok yang kemudian waktu itu tanpa diperjalankan. Dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian sampai ke langit yang ketujuh. Qala Liqauli ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus Muhammad, Muhammad dengan membawa kebenaran. Sebagai sosok basyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira sekaligus juga memberi peringatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan agama ini dalam agama ada hal-hal yang sifatnya sebagai apa? basyiran. Memberitakan kabar gembira dan juga nadhiran dan juga beliau mengingatkan wala tus'alu an ashabil jahim dan kamu tidak akan ditanya engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya tentang kenapa orang-orang itu masuk ke dalam neraka apa sebabnya kenapa qala wa qad dzakara al muallif min dzalika umuran dan muallif menjelaskan tentang berita-berita yang wajib kita meyakininya di antaranya ialah Pertama, al-amrul awal al-isra'u wal mi'raj. Al-isra'u wal mi'raj. Al-isra'u lughatan as-sayr. Kata-kata isra dalam tinjauan bahasa as-sayr. Perjalanan. As-sayru bisyakhs lailan berjalan dengan seorang di waktu malam hari. Berjalan melakukan perjalanan dengan seseorang di malam hari, yaitu dibawa perjalanan malam hari dibawa seseorang. Qala wa qila makna sarah yaitu datang dan pergi atau pergi dan datang. Wa syar'an Sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara syariat Jibril memperjalankan membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Dari Makkah dibawa ke Baitul Maqdis li qaulihi ta'ala. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kata-kata abdun itu mengandung makna bahwa Nabi diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina kemudian dibawa ke langit yang ketujuh abdun kata-kata abdun mengandung makna jasa dan waruhan jasadnya dan apa dan ruh bermakna beliau tidak dalam kondisi mimpi lailan di malam hari minal masjidil haram ila masjidil aqsa dalam al-isra wal mi'raj adapun makna mi'raj lugatan al-alah allati yu'raju biha alat yang dipakai untuk naik wahyal mas'ad yaitu tangga wa as-sulamul ladzi araja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau urija bihi Rasulullah sallam minal ardi ila sama adapun secara syariat tangga yang dibawalah Nabi naik dari bumi sampai ke langit tangga yang dibawanya atau dibawa Nabi, diangkatnya Nabi dari bumi ke langit. Liqauli ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada An-Najm. Demikian pula ila qawlihi laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Yaitu ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur dan kejadiannya ialah pada satu malam menurut para ulama jumhur ulama walil ulama'i khilafun mata kanat dan para ulama berselisih kapan kejadiannya fa yurwa sanadin munqati'in an ibni abbasin dan diriwayatkan dengan sanad yang terputus dari Ibnu Abbas Demikian pula Jabir radhiyallahu anhum annaha Lailatul Itsnain ats-tsani asyar min Rabiul Awal. Dari Ibnu Abbas demikian pula Jabir keduanya menyatakan bahwa kejadiannya pada malam yang dikatakan malam Senin pada tanggal 12 Rabi al Awal. Walam eh, yu'ayyina as-sanah dan keduanya tidak menetapkan tahun berapa kejadiannya. Tahun berapa kejadiannya. Rawahu Ibn Abi Syaibah. <clears throat> wa yurwa an Zuhri wa Urwah annaha qabla al-hijrah bi sanah dan diriwayatkan dari Imam Zuhri demikian pula Urwa bahwa kejadiannya sebelum hijrahnya Nabi setahun sebelumnya Rahul Baihaqi Demikian pula fatakunu fir rabi'il awal, maka dikatakan kejadiannya pada rabi'il awal. Walam yu'ayyina al laylah dan tidak menetapkan kapan malam itu kejadiannya. Waqalahu Ibnu Sa'ad wa Demikian pula dikatakan pendapat ini oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya wa jazama bihi An-Nawawi. Dan Imam Nawawi menetapkan dengan kepastian bahwa kejadiannya pada al Awal. Wa yurwa anis suddi annaha qabla al-hijrah bi sitata asyara syahran. Dan Imam Asudi mengatakan bahwa kejadiannya ialah sebelum hijrah dalam waktu yaitu 16 eh, bulan sebelumnya. Rawahu Al-Hakim fatakunu fi Dzulqa'dah maka dikatakan pada bulan Dzulqa'dah wa qila qabla hijrah bi thalath sinin dan mengatakan sebelum hijrah tiga tahun sebelumnya wa qila bi khams wa qila bi sitt dan ada pula yang mengatakan sebelum hijrah eh, lima tahun sebelumnya dan ada pula yang mengatakan enam tahun sebelumnya. Wakana kabatan la manaman dan kejadiannya ialah dalam kondisi terjaga dan bukan waktu tidur di anak Quraisyan akbarathu karena orang-orang Quraisy besar perkara itu wa antarathu dan mengingkari tentang kejadiannya walau kana manaman lam tunkirhu li annaha la tunkir manamat seandainya kejadiannya ialah tidur mimpi maka mereka tidak akan mengingkari karena mereka tidak mengingkari tentang perihal perihal masalah mimpi. Nah, baik insyaallah eh, poin ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita masuk salat dan kembali bahwa eh, masalah ini masalah yang penting insyaallah mungkin uh, perlu untuk kemudian kita sama-sama memperhatikan Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan.